Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 29 Desember 20, 2020 bertepatan dengan 12 15 Jumadal Awal 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Ahbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan fikih siang Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-6 dan sesi yang ke-6 masih membahas tentang permasalahan keutamaan puasa Ramadan ataupun keutamaan puasa secara umum. Maka sebelum kita masuk silahkan kepada ikhwah untuk mentasmi ila syabab. Bismillah, para muallif rahimahullah. Al-Fadilah at-thalithah min أسباب dukhulil jannah. keutamaan yang ketiga penyebab dari masuknya kepada surga maka ini adalah puncak dari keutamaan orang-orang yang melaksanakan puasa secara mutlak baik puasa yang wajib ditambah dengan puasa yang sunnah maka penulis akan menyebutkan sekitar 10 hadis yang sahih di dalam matan ini. Hadis yang pertama datang dari Abi Hurairah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjain fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hada khairun faman kana min ahli min ahli shalah du'iya min babis shalah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Hadis ini muttafaqun alaih yang maknanya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang menginfakkan dari dua jenis fisabilillah maka maknanya dua dirham ataupun dua kuda ataupun dua pakaian kevlar ataupun dua senjata dan sebagainya maka dia min abwabil jannah dia akan dipanggil dari pintu surga ya Abdullah hada khairun maka wahai Abdullah ini adalah kebaikan yang besar maka barang siapa yang beramal spesifik untuk melaksanakan sholat, baik yang lima waktu ataupun yang sunnah-sunnah seperti arawatib, ataupun sholat malam, ataupun sholat duha, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa yang ahli jihad, maka dipanggil dari jihad, dari pintu jihad, dan barang siapa yang ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dan barang siapa dari ahli sodakoh, dia akan diundang dari pintu sodakoh. Kemudian berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah bisa seseorang yang mana dia dipanggil dari berbagai pintu dikarenakan amalan-amalannya, sehingga dia dorurah dipanggil oleh seluruh pintu. Maka dikatakan, naam, tentu. Wa arju antakuna minhum dan saya berharap kamu dari mereka. Poin pendalilannya, di surga ada pintu-pintu yang memanggil-manggil manusia dari spesifik amalan baiknya. Syahidnya adalah ada pintu arroyan, eh, jelis. Ada pintu arroyan yang mana dia itu akan memanggil orang-orang yang mempunyai amalan spesifik melaksanakan puasa. Ini poin pendalilannya. Dan hadis ini hadis yang mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Hurairah kita sebutkan biodata dan biografinya agar kita mencintainya. Maka Abu Hurairah huwa adausi dari ahli Yaman. Maka telah berselisih nama dari sahabat ini sekitar 70 nama. Maka di sini yang rajah dirajahkan oleh para ulama Abdurrahman ibnu Sakhr dan dia dulu datang ke Madinah dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Dan datang ke Madinah pun bukan dari awal hijrah. Ataupun bahkan dia dari As-Sabiqun al-Awalun tidak. Datang setelah perang Khaybar. Maka dia mungkin bisa duduk bersama Nabi 4 tahun. Kurang ataupun lebih. Dalam keadaan miskin. Dan tidur di sebelah masjid dia terhitung dari ahlu sufah. Ahlu sufah adalah doyipullah yang datang menuntut ilmu bersama Nabi dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Namun tujuannya untuk mempelajari agama Islam langsung dari Nabi. Maka kelompok para sahabat min ahli sufah ini mereka orang-orang doyipullah tamu-tamunya Allah doifullah dan Abu Hurairah termasuk daripadanya yang mana dia itu menjadi orang yang beristihad dalam menghafal sunnah-sunnah Nabi, maka akhirnya dia diangkat di zaman Umar menjadi pemimpin dan bahkan diangkat di zaman Muawiyah menjadi gubernur Madinah. Maka terbayang Madinah tempat yang asing bagi Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah datang kepada Nabi untuk belajar dan dia duduk bersama Nabi dan tidak mencapai gelar S3, S4, S9, S10, S-teler dan sebagainya. Namun dia bisa dijadikan gubernur. Maka inilah nilai penghargaan dari ilmu syar'i. Maka tidak usah capek-capek mendapatkan S4, S9, dan sebagainya tetapi ketakwaan dari menghafal Al-Quran dan hadis dan mengamalkan amal-amal soleh, maka dia diangkat derajatnya. Menjadi gubernur yang dipilih oleh Muawiyah, khalifah yang kelima. Bukan dia mencalonkan dirinya. Memodalkan dengan miliaran rupiah, membuat spanduk-spanduk, dan membuat orang-orang kampanye untuk dirinya, dan ditulis tulisan bahwa dirinya adalah orang yang berwibawa, orang yang cerdas, orang yang berdedikasi tinggi, dan sebagainya. Maka ini tidak pantas seseorang meminta dari al-imarah. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Ma'adzkur, man yatlubul imarah fala yu'tih. Barang siapa yang meminta kepemimpinan jangan diberi. Kenapa? Karena orang-orang yang meminta kepemimpinan dia ada udang di balik batu. Dan di zaman sekarang tidak malu-malu, pilihlah saya. Saya cerdas, berdedikasi tinggi dan sebagainya, maka ada udang di balik batu. Bahkan bukan udang lagi, ada lobster di balik batu. Gede. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan miliaran rupiah. Dia jual sawah, dia pinjam ke bank dan kepada teman-temannya kemudian jika dia gol menjadi gubernur, saya mau tanya, utang itu mau diapakan? Mau dibayar dari mana? Hah? Mau diri mana dibayar? Satu miliar lebih. Di mana? Mau dibayar dari mana? Tanya Dari hasil kerja dia jadi gubernur. Lipat sana, lipat sini, akhirnya seperti itu. Dan itu kebanyakan, kenapa banyak-banyak dari mereka yang akhirnya tidak muafak dikarenakan akhirnya korupsi ataupun akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut dikarenakan hutang sana hutang sini untuk kampanye. Adapun di dalam Islam maka diangkat derajat dikarenakan ilmu seperti Allah berfirman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu dan mempunyai ilmu sederajat dari orang-orang yang beriman saja. Maka ilmu mengangkat derajat manusia. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a abihi akharun." Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum karena iltizamnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mengetahui dan mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Allah akan menurunkan dan menjatuhkan suatu kaum karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah dikarenakan ilmu dan amal dari hadis-hadis tersebut. Dan Abu Hurairah mempunyai keutamaan yang sangat besar di mana dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dari para sahabat secara mutlak. Maka hafalan hadisnya sekitar 5746 antara segitu. 47 5347 sekitar seperti itu disebutkan para ulama. Maka akhirnya dia menjadi orang nomor satu dan diambil oleh para tabiin sekitar 800 tabi'i mengambil riwayat dari dirinya. Dan ini disebabkan karena keutamaan Allah yang Allah berikan kepadanya di mana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini hafitu hadisan tsuma ansaha." Aku menghafal hadis yang banyak dari dirimu kemudian aku melupakannya. Maka disebutkan di dalam hadis ubsut ridaat, buka pakaian atasmu. Kemudian ditiupkan oleh Nabi dengan dibacakan doa maka kemudian al-an udmumhu fi sadrik. Sekarang tekankan di dada di tempat tadi yang Nabi memberikan doa dan meludahinya sedikit. Seperti rukyah. Maka kemudian ditekankan oleh Abu Hurairah, maka dia berkata, "Al-an idza hafidtu haditsan falam ansaqat." Maka jika aku menghafal hadis di zaman ini, setelah Nabi memberikan doa kepadaku dan mengobatiku, maka aku tidak pernah lupa. Sehingga dia menghafal 5374 hadis sampai di zaman sekarang semua kaum muslimin melaksanakan penghafalan hadis dan mengamalkan dari hadis-hadis yang sahih kebanyakan dari Abi Hurairah an Abi Hurairah. Maka berapa pahala yang besar? Maka oleh sebab itu dia juga telah meriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa aku adalah orang yang paling banyak mengambil hadis dari Nabi di mana dia berkata laisa ahadun min ashabi salil, min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsara hadisan an Rasulillah minni illa Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktubu maknanya bahwa tidak ada seseorang dari sahabat yang paling banyak hadisnya dari aku kecuali aku sendiri kecuali siapa Abdullah bin Amr bin As dulu dia menulis dan aku menghafal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanatnya sahih. Maka dari sini jadilah Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak periwayatannya dan setiap kita membaca hadis di Sahih Al-Bukhari ataupun di Sahih Muslim dan begitu pun di kitab ini Al-Akhbar As-Sahihah berapa riwayat Abu Hurairah masuk ke dalamnya. Ini adalah keutamaan yang besar bagi dirinya. Dan ini menjadi pendalilan bahwa kalian ingin sukses dalam melaksanakan pembelajaran, maka jangan bersantai-santai, tetapi dalam keadaan kesederhanaan dan dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, itu menunjang falabul ilm. Dan itu yang kita rasakan dulu di Damad, dan itu yang kami saksikan dulu di Damad, Adapun orang-orang yang murtah, orang-orang yang banyak dari hartanya sibuk dengan membuat syai, sibuk dengan masak dan sebagainya, maka tersibukkan waktunya. Maka berkata Yahya ibnu Sa'id, eh, berkata Yahya ibnu Abi Kathir, la yanalul ilma birahatil jasad. Tidak bisa ilmu itu diambil dengan jasad yang penuh makanan. Karena penuh makanan membuat ngantuk. Tidak bisa bangun salat sebelum fajar, salat malam, dan susah untuk bangun. Banyak makan, banyak minum, banyak membuat syai, banyak membuat makanan, akhirnya tersibukkan. Dipikirnya besok apa menu makanan nih, makan siang. <laughs> Padahal kita di Damad dulu makanan itu sudah siap dari Syekh Mukbil. Kita makan, langsung makan. Ada jamnya naik ke atas masjid, makan. Setelah itu turun. Belajar lagi. makan nikmat. Kemudian makna mengangfaqa zaujain maknanya adalah barang siapa yang menginfakkan dua dari sesuatu seperti dinarain ataupun saubain ataupun khubzain ataupun dirhamain ataupun apa hisonain dan sebagainya. Maka ini makna dari hadis ini. Wa ma asbaha minal mal. Dan pendalilannya seperti datang riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Imam Ahmad yang masih semakna dengan hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih namun dari jalan Abdul Razak dan Ahmad menjelaskan apa makna zaujain di sini. Dari jalan Humaid ibni Abdurrahman dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW man anfaqal zaujain min malihi. Maka makna zaujain min malihi. Bukan mang'an fakoh zaujain barang siapa yang memberikan nafkah kepada dua istri. Zaujain. Boleh istri dipanggil zauj? Gak mesti zaujah. Mana dalilnya? Ukhruj anta wa zaujuka uskun anta wa zaujuka al jannah. Mana poin pendalilnya? Wa zaujuka disebutkan kepada antam uskun anta Wa zaujuka ay Hawa tidak zaujah tapi zaujuka. Maka di sini istri itu dipanggil zauj di lugatul Arabiyah, tidak mesti zaujah. Alhasil di riwayat Abdul Razak dan Ahmad memberikan makna mang anfaqa zaujain di riwayat ini ditambah min malihi dari hartanya. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa maknanya memberikan harta dari dua jenis, dari dua jenis, dari dua jenis. Maknanya memberikan harta yang banyak, tidak satu dirham tetapi dirhamin. Tidak tidak satu dinar tetapi dinarin, tidak satu pakaian tetapi saubain, seperti itu. Maknanya memberikan harta yang banyak. Adapun kalimat biabi anta wa ummi, maka lapor di sini adalah lapor yang biasa dipergunakan oleh Arab untuk rasa cinta. Maknanya di abi anta wa ummi takdirnya adalah i'rabnya di sini di abi bahar tijar dan abi ismun majrur dikarenakan masuknya ba dan alamat jarihinya dengan ya di annahu min asma'il khamsah maka bi abi ada takdir mahduf dari fi'il takdirnya abdika bi abi wa ummi maka aku korbankan ibuku dan bapakku itu kebiasaan ucapan dari orang Arab di saat dia mencintai saudaranya. Maka begitu pun di sini. Disebutkan oleh siapa? Hmm? Oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saking rasa cintanya kepada nabinya. Kemudian hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah juga yang mana lafadznya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asra amsalha ila sab'imi'ah dha'fin." Maknanya, perhatikan setiap amal Bani Adam itu dilipat gandakan. Ini sudah pasti. Masalah pelipat gandaannya itu ada berapa? Barulah di sini dijelaskan oleh Nabi. Pertama, bisa menjadi 10 kali lipat. Seperti kita melaksanakan sholat lima waktu, satu sholat fajar tadi, maka dilipat gandakan menjadi sepuluh. Atau sampai tujuh ratus. Dan ini tergantung dari ikhlasnya kita, khusuknya kita dalam sholat, dan yang lainnya. Dan jumlah ini adalah hak veto dari Allah. Tidak bisa kita menentukan 200 dilipat wahai Allah, 700 dilipat gandakan wahai Allah tidak. Tetapi ini semuanya hak Allah Jalla wa'ala. Namun Allah Jalla wa'ala yang memberikan permasalahan eh ijlis. Memberikan permasalahan penghitungan dari pahala ini dikecualikan ilah saum. Allah mengatakan kecuali puasa. Maknanya dari sini puasa tidak hanya batasannya antara 10 kali lipat sampai 700 tetapi bisa jadi menjadi satu juta kali lipat ataupun satu miliar itu yang diinginkan di sini. Meskipun tidak saya batasi satu miliar satu juta, tapi maknanya lebih dari tujuh ratus itu makna dari sigoh di sini. Karena Nabi bersabda, Allah bersabda ataupun Allah berfirman, maka ini adalah hadis kudsi. Ila saum kecuali puasa. Fa ana ajibih. Karena puasa itu ikhlas untukku. Dan aku akan membalasnya sesuai hitunganku padanya. Tidak dibatasi 10 kali lipat sampai 700. Apa sebabnya? Keikhlasannya sampai Allah berkata, Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Yang mana orang ini di siang Ramadan atau di siang hari-hari biasa yang tidak diwajibkan puasa, dia melaksanakan puasa Senin Kamis, melaksanakan puasa Daud, melaksanakan puasa tiga hari dari ayam milbil, maka orang makan dan minum dan itu halal dan dia merasa haus di saat bekerja dan mengajar dan menuntut ilmu, ingin minum, dia tahan dirinya. Untuk siapa? Allah. Dia lapar, ingin makan, padahal halal dari makanannya dan waktunya. Boleh makan di siang dari hari-hari itu, namun dia menahannya untuk Allah. Dan begitupun syahwatnya dia kepada istrinya dia tahan untuk Allah, maka ini semuanya Allah berikan pahala yang besar. Wa ana ajibih. Maka hitungannya di atas dari sekitar 700 lipatan. Mana poin pendalilannya? Lafaz yang setelahnya. Lisa ini farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Untuk orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat dia itu berbuka puasa dan kebahagiaan di saat dia itu bertemu dengan Allah Jalla wa Poin pendalilannya di sini wa farhatun inda liqa'i Di saat bertemu dengan Allah Jalla wa maka kapan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala yang diinginkan di surga? Karena kebahagiaan bertemu dengan Allah disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Maka berkata Imam Ibn Taimiyah, maka dari bertemu di sini mengilzamkan bagi dia untuk melihat. Maka inilah menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin melihat wajah Allah di surga. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim Makna liqa mengilzamkan bertemu dari segi lugatil Arabiyah. Sehingga ini sesuai dengan ayat Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka wajah mereka sangat sumringah bahagia di saat mereka melihat wajah Allah di surga. Ini poin pendalilan bahwa puasa menyebabkan bertemu dengan Allah dan bahagia melihat wajah Allah di mana di surga. Dan ini sesuai dengan ayat Allah diladina ahsanul husna wa ziyadah untuk orang-orang yang melaksanakan kebaikan al-husna dan aziyadah tambahan melihat Allah. Ditafsirkan oleh Nabi Muhammad di hadis Suhaib ibn Sinan bahwa Allah menampakkan dirinya kepada penduduk ahli surga dan dilihat wajahnya oleh penduduk ahli surga dalam keadaan penuh kebahagiaan. Maka di sini Inilah makna bertemu dengan Allah di surga. Liladina ahsanul husna wa ziyadah. Dengan tambahan melihat wajah Allah di surga. Ini poin pendalilannya jelas. Maka mungkin dengan ini kita selesaikan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu